wasallam wa sunanihi wa ayyamihi <clears throat> Demikian dikenal dengan Sahihil Bukhari dan memang kitab ini merupakan karya Al-Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari Al-Ju'fi maulahum rahimahullahu taala Kita telah sampai pada bab ke-8 dari Kitab iman yaitu bab hubbur rasul sallallahu alaihi wasallam minal iman bab bahwa mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah termasuk bagian dari iman. Ar-Rasul Al-alif wal lam pada hubbur rasul adalah lil ahad. Yani al-alif wal lam lil ahdiyah. Untuk sesuatu yang sudah dikenal. Yani wal murad sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud adalah Sayyiduna Rasul sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pada hadis nanti akan diterangkan hatta aku na'ahabba ilaih sampai aku menjadi yang paling dia cintai. Dan mencintai seluruh rasul, mencintai para rasul semuanya itu termasuk iman. Namun mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini memiliki uh, bagian khusus ya kecintaan hara khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib dan mahabbatur rasul, hubbur rasul termasuk bagian dari iman. Ya, mahabbah merupakan amal amal qalbi. Ya, Al-amal al-qalbi merupakan bentuk amal hati. Sehingga di sini mencintai Rasul termasuk bagian dari iman yang berarti apa? Bahwa amal itu bagian daripada iman. Bagian daripada al-iman. Maka di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah juga ingin menetapkan ya, dengan dalil ini bahwa iman adalah qaul. Apa iman amal adalah bagian daripada iman. Amal adalah bagian daripada iman. Sebagai bantahan terhadap kelompok Al-Murji'ah yang meyakini bahwa amal bukan bagian daripada iman. <clears throat> Maka hadis ini membantah dari sekian banyak bantahan terhadap kaum Murji'ah Salah satunya adalah hadis ini yang menegaskan bahwa mencintai Rasul termasuk bagian daripada iman. <clears throat> Pada bab ini imam bukhari rahimahullah meriwayatkan dua hadis. Yang pertama dari jalur sahabat Abu Hurairah, yang kedua dari jalur sahabat Anas bin Malik Baik, kita baca yang pertama. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abu Yaman. Qala akhbarana Syuaib قال حدثنا أبو زناد عن الأعجر عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو الذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده Kata Al-Bukhari bahwa haddatsana Abu Yaman. Dia mengatakan bahwa akhbarana Syuaib. Dia beliau mengatakan bahwa haddatsana Abu Zinad dari Al-A'raj dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda demi zat yang jiwaku berada, berada di tangannya. Ya, ini, ini sumpah dengan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi alaihi salatu wasallam bersumpah, "Fawalladzi nafsi biyadi." Maka demi yang jiwaku berada di tangannya. yakni siapa dia? Allah taala. Lalu Nabi melanjutkan, "La yu'minu ahadukum aku habba ilaihi min walidihi wa waladihi." Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga dia hingga aku menjadi yang paling dia cintai dibandingkan ayahnya dan anaknya. Tidak beriman salah seorang di antara kalian yakni tidak beriman dengan iman dan kamila. Dengan keimanan yang sempurna. Yakni Nabi alaihi salatu wasallam menafikan iman yang sempurna. Tidaklah seorang sempurna imannya sampai dia menjadikan aku yang paling dia cintai dibandingkan ayahnya dan anaknya. Pada hadis ini sebagaimana biasa kita akan bahas terlebih dahulu rangkaian sanad para perawi hadis ini. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan haddatsana Abu Yaman, yakni guru beliau dalam hadis ini adalah Abu Yaman. Yaman Al-Himsi nama namanya adalah Al-Hakam bin Nafi' Al-Bahrani Al-Hakam bin Nafi' Al-Bahrani Abu Yaman Al-Himsi yang berasal dari kota Hims nam Damas Syam merupakan salah satu kota di negeri Syam yaitu Hims nisbah kepadanya Al-Himsi ya dia adalah salah dia adalah maula imra'ah min Bahra Maula seorang wanita dari Bani Bahra yang dikenal dengan Ummu Salamah. Ummu Salamah. Al-Hakam bin Nafi Abdul Yaman adalah seorang perawi yang siqatun sabat. Siqatun sabat. Nah, minal ashirah dari tabaqah ke-10. Wafat pada tahun 222 Hijriah ya, wafat pada tahun 222 Hijriah. Nah, Qala akhbarana Shuaib Kata Abu Yaman bahwa akhbarana Shuaib Shuaib telah memberitakan kepada kami. yakni Abu Yaman Al-Hakam bin Nafi' pada sanad hadis ini meriwayatkan dari gurunya Shuaib. Disebutkan bahwa kebanyakan hadis Abu Yaman Al-Hakam bin Nafi' dari Shu'aib itu adalah munawalah ya ini dalam bentuk ijazah ya dalam bentuk ijazah nah namun diterangkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar dalam Fathul Bari Muqaddimah Fathul Bari kata beliau majma'un ala mujma'un ala thiqatih disepakati atas kefikoan Abu Yaman Al-Hakam bin Nafi' i'tamadahu Al-Bukhari Al-Bukhari menjadikannya sebagai mu'tamad ya yang dipercaya dipegangi di sandar menjadi sandaran rawa war banyak hadis warawa namun a'immah al-musannifun a'immatus sittah itu meriwayatkan dari beliau melalui wasitah perantara. Nah. Lalu kata Al-Hafidh takallama ba'duhum fi sama'ihi min Syu'aib. Sebagian perawi uh, membicarakan sama'nya beliau, periwayatan beliau dari Syuaib. Ada mengatakan bahwa itu riwayat yang munawalah. Anda mengatakan hanya sebatas izin. Ya, hanya sebatas izin. <clears throat> Disebutkan oleh Al-Fadl bin Ghassan, sami'tu Yahya bin Ma'in yaqul, aku mendengar Yahya bin Ma'in mengatakan, sa'altu Abal Yaman an hadisi Shu'aib. Ya, aku kata Yahya bin Ma'in bertanya kepada Abu Yaman tentang hadis hadis Shu'aib ya ini yang dia riwayatkan dari Syuaib faqala laisa huwa munawala ya laisa huwa munawala itu bukan munawala yang kuriwayatkan dari Syuaib bukan munawala wal al munawala lam ukhrijla li ahadin adapun yang munawalah memang betul ada yang meriwayatkan secara munawalah namun yang munawalah aku tidak meriwayatkannya kepada seorang pun artinya dari jawaban dan penegasan dari uh, eh, Abu Yaman ini bahwa ketika beliau meriwayatkan kepada Shu'aib apa dari Shu'aib maka itu bukan munawalah tapi memang itu adalah tahammul yang beliau dengar periwayatan yang beliau dengar dari Shu'aib Memang ada hadis-hadis yang beliau dapat beliau riwayatkan dari Shu'aib secara munawalah, namun yang itu Kata Abu Yaman, tidak aku riwayatkan kepada seorang pun. Nah, tidak aku berikan hadis itu kepada seorang pun. Nah, Barakallahu fikum. Demikian kata Al-Hafidh Ibnu Hajar. Sehingga ini merupakan di antara hujjah atau alasan Al-Imam Al-Bukhari menerima periwayatan dari siapa? Abul Yaman dari Shu'aib Abul Yaman dari Shu'aib Siapa Shu'aib? Shu'aib bin Abi Hamzah Ayah beliau adalah Abu Hamzah Yang Abu Hamzah adalah Dinar Sehingga beliau adalah Shu'aib bin Dinar Dinar ini dikenal dengan kunyahnya Abu Hamzah. Shu'aib bin Abi Hamzah Al-Qurashi Al-Umawi Maulahum Abu Bishr Al-Himsi. Thiqatun abid. Thiqatun abid. Ibn Ma'in mengatakan min asbatin nas fi zuhri. Ya, Shu'aib salah seorang perawi yang paling kokoh pada periwayatannya dari Az-Zuhri. Minah, Beliau wafat eh, beliau termasuk tabaqah ke-8. Wafat pada tahun 162 Hijriah. Ya, Az-Zahabi mengatakan tentang beliau Al-Hafidh. Al-Hafidh. Nah. Qala haddatsana Abu Zinad. Nah. Anil A'raj. Demikian perawi ini ya, yang merupakan guru Shu'aib bin Nabi Hamzah pada hadis ini dikenal dengan Abu Zinad. Ya, dengan uh, panggilan lakab Abu Zinad. Beliau adalah Abdullah bin Zakwan Al-Qurashi. Abu Abdurrahman Al-Madani. Abu Abdurrahman Al-Madani namanya Abdullah bin Zakwan Al-Qurashi. Kunyahnya Abu Abdurrahman Al-Madani dan demikian dikenal dengan panggilan Abu Zinad. Al-Hafidh Ibn Hajar dan Taqribut Tahdhib menyebutkan bahwa Abdullah bin Zakwan Al-Qurashi Abu Zinad ini adalah Maula Ramlah bintu Syaibah bin Rabi'ah. Ya, Maula Ramlah bintu Syaibah bin Rabi'ah, thiqatun faqih. Thiqatun faqih. Demikian kata Ibnu Hajar, thiqatun faqih Adapun Az-Zahabi mengatakan al-imam thiqah Sabit. Ya. Minal khamisah ya, termasuk uh, tabaqah kelima. Tabaqah kelima yang wafat pada tahun 130 Hijriah. Dikatakan oleh Sufyan bin Uyainah kana kunyatu Abu Zinad Abu Abdurrahman ya, kunya Abu Zinad ini adalah Abu Abdurrahman wa kana yaghdab min Abi Zinad dan beliau marah kalau dipanggil dengan Abu Zinad. Tapi demikianlah beliau dikenal dengan Abu Zinad. Ya, Abdullah bin Zakwan Al-Qurashi Al-Madani. Dalam Syiar A'lamin Nubala Al-Hafidh Al-Zahabi rahimahullah mengatakan tentang Abu Zinad Abdullah bin Zakwan ini Al-Imamul Faqihul Hafidh Al-Mufti ya, bahasa imam faqih hafid dan seorang mufti ya. ayah ayahnya Zakwan adalah Maula Ramlah binti Syaibah bin Rabi'ah. Ramlah binti Syaibah ini adalah istri dari Khalifah Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu an. Ya. Ada yang mengatakan dia adalah Maula Zakwan, ayahnya adalah Maula Aisyah binti Utsman bin Affan. Ada yang mengatakan lebih umum lagi bahwa dia adalah Maula keluarga Utsman. Dan ada yang mengatakan bahwa Zakwan ayah Abu Zinad ayahnya Zakwan ini adalah saudara dari Abu Lu'lu Al-Majusi pembunuh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Nah, yang kemudian dia menjadi maula yakni dimerdekakan atau masuk Islam melalui keluarga Utsman. Siapa keluarga Utsman? Imma Ramlah yang itu ada istri beliau atau Aisyah yang merupakan putri beliau. Fala kulli hal putranya Abdullah bin Zakwan Al-Qurashi adalah Abu Zinad salah seorang muhaddis besar, imam, faqih, hafid, mufti. Sampai-sampai Sufyan bin Uyainah menyebutnya kana Sufyan yusammi Abaz Zinad Amiral Mukminin fil hadis. Ya, Sufyan menyebut Abu Zinad sebagai Amirul Mukminin dalam bidang hadis. Ali bin Madini mengatakan lam yakun bil Madinah ba'da kibari tabi'in a'lam min Ibn Shihab wa Yahya bin Sa'id al-Ansari wa Abi Zinad wa Bukair al-Ashaj tidak ada di Madinah setelah generasi kibar tabi'in para tabi'in senior yang lebih berilmu dibandingkan Ibnu Syihab yang pertama yang kedua Yahya bin Sa'id al-Ansari kemudian Abu Zinad yang ketiga dan Bukair Al-Ashaj. Yani ini tiga nama atau empat nama yang paling berilmu setelah kibar tabi'in, para tabi'in kibar senior. Al-Imam Al-Bukhari ketika menyebutkan sanad yang paling sahih yang dikenal di kalangan ahli hadis dengan istilah silsilah az-zahabiyah itu Al Bukhari mengatakan asahul asanid kulliha sanat yang paling sahih semuanya adalah Malik an Nafi an Ibni Umar rangkaian ini tersahih kata Al Bukhari ya. wa asahu asanid Abu Hurairah Abu Zinad anil A'raj an Abi Hurairah adapun sanat paling sah paling sahih dari jalur Abu Hurairah adalah Abu Zinad Anil A'raj An Abu Hurairah Laith bin Sa'ad pernah mengatakan An Abdi Rabbih bin Sa'id Dakhala Abu Zinad Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Wa ma'ahu minal atba' Ya'ni Talabatul ilm Mithluma ma ma'a sultan Ya Kata Lais dari Abdurrabbih bin Sa'id bahwa suatu hari Abu Zinat masuk ke Masjid Nabawi dan bersamanya ada sejumlah atba yakni para talabatul ilm. Ya, mengikuti beliau dalam jumlah yang sangat banyak. Sehingga beliau seperti seakan-akan bersama mereka itu seakan-akan sedang bersama sultan. Ya, padahal bersama Abu Zinat tapi layaknya demikian, saking banyaknya pengikutnya layaknya apa? Seorang yang sedang mengiringi atau mengikuti sultan. Ternyata mereka adalah para talabatul ilm. min sa'ilin an faridah wa min sa'ilin anil hisab wa min sa'ilin anil syi'r wa min sa'ilin anil hadis wa min sa'ilin an mu'dilah di antara para talabatul ilm itu ada yang bertanya tentang faridah tentang kewajiban ya amal faridah amal yang wajib ada yang bertanya tentang hisab, ilmu hisab, berhitung. Ada yang bertanya tentang syair. ini merupakan salah satu ilmu sastra Arab. Dan ada yang bertanya tentang hadis. Ada pula yang bertanya tentang mu'dilah, hal-hal perkara-perkara yang rumit. Taib, itulah Abu Zinad. Anil A'raj an Abi Hurairah. Al-A'raj demikian dikenal dengan sebutan Al-A'raj. Beliau adalah Abdurrahman bin Hurmuz. Al-A'raj, Abu Dawud, Al-Madani, Maula Rabi'ah bin Al-Harith bin Abdul Muttalib. Ada pula yang menyatakan Maula Muhammad bin Rabi'ah. Kata Al-Hafidh Ibn Hajar, Sikatun sabat alim. Sikatun sabat alim minas salisah. Termasuk tabaqah ketiga. Wafat pada tahun 117 Hijriah di Iskandariyah, Mesir atau dalam bahasa kita Alexandria dalam bahasa Arab Al-Iskandariyah al rahimahullah dalam siar A'lamin Nubala mengatakan tentang beliau Al-Imamul Hafidul Hujjah Al-Muqri Abu Abdurrahman Abu Dawud Abdurrahman bin Hurmuz Al-Madani Al-Araj ya. Barakallahu fikum Abu Nabar mengatakan kana Abdurrahman bin Hurmuz awal man wada'al arabiyah wa kana a'laman nas bi ansabi Quraisy. Kata Abu Nadar bahwa Abdurrahman bin Hurmus inilah yang awal pertama kali menetapkan dasar-dasar ilmu bahasa Arab. yakni e, eh, maksudnya menjadi sebuah disiplin menjadikannya sebagai sebuah disiplin ilmu yang dipelajari. Ya. Sehingga diletakkan e, apa namanya teori-teorinya susunan mana nahwu sorof dan seterusnya bukan berarti yang menciptakan bahasa Arab enggak bahasa Arab sudah ada sejak lama namun beliau yang meletakkannya menjadi apa sebuah ilmu yang dipelajari dan masih kata Abu Nabar Abdurrahman bin hurmus adalah seorang yang sangat berilmu paling berilmu yang paling tahu tentang nasabnya Quraisy Wakilah innahu al-arabiyya Nabil Aswad ad-Dili. Namun ada mengatakan bahwa beliau mengambil ilmu bahasa Arab itu dari Abdul Aswad ad-Dili. Dan yang berarti bukan beliau yang meletakkannya. Ittafaqa an al-A'raj safara fi akhir umrihi ila Misr. Sepakat para ulama ahli tarikh bahwa Al-A'raj Abdurrahman bin Hurmus di akhir usianya itu safar ke Mesir dan wafat wa mata murabitan bil Iskandariyah dan dia wafat sebagai seorang yang murabit ya yakni yang berjaga di medan tempur di front terdepan yaitu murabit yakni wafat dalam keadaan melakukan ribat di kota As Iskandariyah As-Suyuti mengatakan dalam kitabnya Husnul Muhadarah fi Tarikh Misr wal Qahirah akhada al-qira'an Abi Hurairah bin ibn Abbas wa aktsara minas sunan an Abi Hurairah ya Abdurrahman bin Hurmus mengambil qira'ah beliau seorang qari ya juga seorang ahli qira'ah imam fi qira'ah nah imam fil qira'ah beliau kata Suyuti mengambil al-qira'ah dari Abu Hurairah dan Ibnu Abbas wa aktsara minas sunan an Abi Hurairah dan banyak meriwayatkan sunnah dari Abu Hurairah. Dalam Tabaqatil Qurra, Az-Zahabi mengatakan kan al-A'raj awal man baraza fil Quran was sunan. Al-A'raj adalah di antara ada orang pertama yang menonjol dalam ilmu Al-Quran dan sunnah dan sunan yakni ilmu sunnah wa qalu huwa awal man wada al-arabiyya bil madinah Para ulama ahli tarikh mengatakan beliau Abdurrahman bin Hurmus adalah orang pertama yang meletakkan ilmu Arabia, ilmu bahasa Arab di kota Madinah. Akhadha Anabil Aswad. Dia yang dia mengambilnya dari uh, Abul Aswad. Walahu khibra bil bi ansabi Quraisy. Memiliki pengetahuan yang luas tentang nasabnya Quraisy, nasab-nasabnya Quraisy wafira eh, wafirul ilm seorang yang sangat banyak berlimpah ilmunya maasiqati wal amanah disertai dengan kesikahan dan amanah kharaja ilal inskandariya fadrakahu ajaduhu biha yang kemudian dia di akhir umurnya melakukan safar ke Iskandaria yakni ribat ya, dan di sanalah beliau mendapati eh, ajalnya. Barakallahu fikum. An Abi Hurairah, Abu Hurairah sahabat ma'ruf ya, minal muksirin di antara para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Ya. Qa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fa nafsi biyadihi demi yang jiwaku berada di tangannya tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga aku menjadi yang paling dia cintai dibandingkan ayah dan anaknya tentang hadis ini Al-Hafidh Ibn Rajab mengatakan Mahabbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam min usulul iman. Mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah termasuk salah satu prinsip-prinsip iman. Wahya muqarinatun di mahabbatillahi azza wa Cinta kepada Nabi itu beriringan dengan cinta kepada Allah Ta'ala. Mengiringi cinta kepada Allah Azza wa Jal. karena Allah biha. Dan memang demikianlah. Allah telah menggandengkan, mengiringkannya. Ya, mengiringkan cinta kepada Nabi dengan cinta kepadanya, kepada Allah Ta'ala wa man qaddama alaihima mahabbata syai'in minal umur al-mahbubah tab'an ya, dan Allah mengancam barang siapa yang mendahulukan ya, di atas ya, mendahulukan kecintaan kepada sesuatu ya, di atas cintanya kepada Allah Ta'ala yaitu dia mencintai hal-hal yang dia cintai secara tabiat baik itu karib kerabat harta, negeri ataupun yang lainnya barang siapa yang mendahulukan itu semua di atas cintanya kepada Allah dan Rasulnya maka Allah mengancam Allah mengancam dia sebagaimana Allah katakan Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta Allahu bi amrih katakan wahai nabi apabila ternyata ayah-ayah kalian ya, anak-anak kalian saudara-saudara kalian istri-istri kalian keluarga besar kalian dan harta kalian yang selalu kalian lindungi dan perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya dan juga rumah-rumah tempat tinggal yang kalian sukai, kalian ridhoi. Itu semua lebih kalian cintai dibandingkan Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalannya fatarabbasu maka tunggulah tunggulah hatta Allahu bi amri hingga Allah datang dengan perintahnya. Ini merupakan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun yang mendahulukan ya, kecintaan kepada sesuatu yang lain di atas cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Bahkan terhadap diri sendiri sekalipun. Ya. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Anta habbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi." Engkau aku, lebih aku cintai wahai Rasul dibandingkan segala sesuatu kecuali terhadap diriku. Yakni semuanya itu le Nabi lebih beliau cintai dibandingkan segala sesuatu, sesuatu kecuali siapa dirinya. Ya. Maka Nabi segera bersabda, "La ya Umar, hatta aku habba ilaika min nafsik." Tidak be tidak begitu hai Umar, sampai aku lebih engkau cintai dibandingkan dirimu sendiri sekalipun. Faqala Umar. Maka langsung Umar pun mengatakan, ya, wallahi antal an ahabbu ilayya min nafsi. Demi Allah ya Rasulullah, sungguh engkau sekarang lebih aku cintai dibandingkan diriku sendiri. Qala al-an ya Umar. Maka Nabi mengatakan sekarang wahai Umar, yakni sekarang kau telah mencapai kamalul iman, iman yang sempurna. Karena engkau telah mendahulukan kecintaan kepada Nabi di atas segala sesuatu termasuk di atas kecintaan kepada dirimu sendiri. Lalu kata Ibnu Rajab Al-Hambali, "Fayajibu taqdimu mahabbati Rasul sallallahu alaihi wasallam ala nufus wal aulad wal aqarib wal ahlin wal amwal wal masakin maka wajib mendahulukan cinta kepada Rasul di atas kecintaan kepada diri sendiri di atas kecintaan kepada anak-anak, karib kerabat, keluarga, harta dan tempat-tempat tinggal wa ghairi dzalika mimma yuhibbuhun nas ghayatal mahabbah dan yang lainnya yang biasa dicintai oleh manusia dengan kecintaan yang sangat besar. Ya, itu semua tidak boleh uh, didahulukan di atas cinta kepada Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya harus lebih dia cintai daripada segala dari semua itu. Wa innama tatimmu al-mahabbatu bitta'ah dan mahabbah itu akan terwujud dengan ketaatan. Yani engkau mentaati dia kalau bila engkau mencintai Allah dan Rasulnya, maka engkau berarti mentaati Allah dan Rasulnya. Ya, engkau harus mendahulukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya dibandingkan ketaatan kepada siapapun. Ya. Ini jika engkau mencintai, memang menjadikan Allah dan Rasulnya lebih engkau cintai dibandingkan segala sesuatu. Maka engkau harus mendahulukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya dibandingkan ketaatan kepada siapapun. Ini sebagaimana kata sebagaimana firman Allah taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan wahai Nabi, jika kalian memang cinta kepada Allah maka ikutilah aku. Allah niscaya Allah akan mencintai kalian. Yakni harus beritiba kepada Nabi alaihi salatu sebagai bukti cinta kepada Allah taala. Nah, Mungkin demikian uh, di kesempatan malam hari ini pelajaran yang bisa kita sampaikan ya, walaupun sedikit karena yang mengikat waktu yang sudah cukup larut malam namun semoga yang sedikit ini bermanfaat menambah iman kita bil khusus menambah cinta kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam Ya, samping tadi sudah kita mengambil, memetik sekian faedah terkait para perawi yang itu adalah para ulama muhaddisin. Ya. Semoga dengan mengenal profil mereka, keilmuan mereka dan kedudukan mereka dalam ilmu dan talabul ilm ini pun memompa semangat kita di dalam memperhatikan ilmu, mementingkan ilmu serta mempelajari ilmu. Mencak selalu mencari ilmu selalu bersemangat dalam mempelajari Al-Quran was Sunnah ya menambah cinta kita kepada kitab-kitab sunnah yang ditulis oleh para ulama ahli hadis. Nah, barakallahu fikum. Demikian yang kita sampaikan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.